Sebelum kita sholat Di antara antum mungkin ada pertanyaan Kalau ada yang ingin bertanya langsung juga boleh Pakai bahasa Arab juga boleh Qabla Qabla an us'al Awaddu an as'al Sebelum saya ditanya Saya ingin bertanya kepada antum السؤال أنا ذكرت مسألة اختلف فيها إماما هذا العصر الشيخ ابن باز والشيخ الألباني من يذكر لي هذه المسألة وقول كل واحد منهما فيها Saya ingin bertanya kepada antum bahwa tadi saya menyebutkan tentang satu permasalahan yang menjadi perselisihan antara dua imam yang ada di masa ini yaitu Syekh Al-Albani dan Syekh bin Baz. Siapa yang bisa menyebutkan permasalahan apa itu dan apa pendapat masing-masing dari kedua imam tersebut? Sedekat kapan? صابر صابر جواب أعيد أنت جوابه حتى يسمع البقية بالعربية ولا لا لا بلغتكم لأنه كثير إخوة ما سمعوا eh jadi beliau menjawab uh, bahwa yang dimaksud perselisihan itu adalah permasalahan bersedekap setelah bangkit dari ruku' Syekh bin Baz menganggap bahwa itu adalah amalan sunnah sementara Syekh Al-Albani berpendapat bahwa itu adalah bid'ah. Masyaallah ahsan. Lakin ana qasdi laysa hadhihi mas'ala. Qasdi atau suali تصوروا لو أن الشيخ الألباني بسبب هذه المخالفة من الشيخ بن باز أو العكس الشيخ بن باز بسبب هذه المخالفة من الألباني يحذر من الآخر تصوروا لو أن الشيخ الألباني أصبح يحذر من الشيخ ابن باز لأجل هذا فهل ينبغي للسلفيين والشيخ إمامهم أن يتبعوه في هذا الأمر ويحذروا من الشيخ ابن باز ولو أن الشيخ ابن باز جاءكم زيارة إلى هذا المعهد وقام من رأى بقول الألباني يحذر من الجلوس من الجلوس إليه تستجيبون لدعوته وتسمعون كلامه هذا هو السؤال Ya. Jadi uh, bukan ini yang beliau tanyakan, tapi yang beliau tanyakan selanjutnya adalah efek dari perselisihan yang terjadi antara dua imam ini. Kalau seandainya Anda antum membayangkan bahwa ketika keduanya berselisih lalu kemudian Syekh Al-Albani mentahdir Syekh bin Baz atau Syekh bin Baz mentahdir Syekh Al-Albani apakah sepantasnya bagi salafiyin untuk kemudian mengikuti pendapat tersebut misalnya dia mengikuti pendapat Syekh Al-Albani yang mentahdir Syekh bin Baz lalu kemudian Syekh bin Baz datang berkunjung ke tempat kalian lalu kemudian kalian mengatakan jangan kalian duduk bermajlis di bersama Syekh bin Baz karena Syekh Al-Albani telah mentahdir apakah sikap yang seperti ini dibenarkan ini yang menjadi pertanyaan beliau Man yujib Hah? Man yujib apa ini gini ini enggak ana susah nerjemahkan kalau ini hal huwa hudurukum huwa al-jawab wal jawab. <laughs> Kata beliau, uh, hadirnya antum di majelis ini maka itulah yang bisa menjadi jawabannya. Jazakumullah khairan. Barakallah. Ada pertanyaan, satu pertanyaan baru kita sholat. Ya, ya soalukum al-an. Tanya apa saja. Nanti beliau sudah sampai di Aljazair baru antum banyak pertanyaan. ها يا أبو الألباني فرح لما مثلت بالألباني <laughs> أين هو الألباني يا قل أين هو الألباني Yeah. يا Ulama eh, sebagian pendukung Muhammad Al-Imam hendak mau menghadiri majelis masyeh yang seperti yang yang ada di yang datang di hari ini disebabkan Ustadz Askari tidak يرسلناه يسمعون هذا من العدل هذا Disebab, disebabkan Ustaz Askari tidak sepaham dengan Muhammad Al-Imam. Apakah para ulama eh, di akhir-akhir ini masih mentahdir beliau eh, Muhammad Al-Imam atau bagaimana? هذا على كل حال هذه من المسائل التي تصلح أمثلة في هذا الموضوع أولا محمد الإمام لا بد أن يعلم الجميع يعني ليس معدودا من العلماء الذين يرجع إليهم والذين يعتقد السلفيون إمامتهم هذا من طلبة العلم المجتهدين يعني في أيامه والمستفيدين ووفق لجمع طلبة على تعليمهم نسأل الله عز وجل أن يكتب هذا له لكن الذي وقع فيه محمد الإمام أنكره عليه العلماء وناصحه العلماء فيما ذهب إليه من قضية موالاة أولئك ثم حتى أصبح يدافع عنهم فالحق أحق أن يتبع لا ينبغي أن يكون من إخوانكم ممن ربما تتلمذ عليه أن يلزم غيره بما يرى هو ربما يتعصب لهذا الرجل والأولى في حقه أن يكون متجردا للحق ينظر في هذه المسألة التي انتقد عليها محمد الإمام هل هي من المسائل التي كان محقا فيها وهذه المسألة تختلف عن المسألة التي ذكرت فيما وقع بين الإمامين ابن باز والألباني هذه ليست من المسائل الفرعية هذه تعتبر من مسائل الأصول بل والأصول المنهجية والمخالف فيها مخالف وكنا ذكرنا في آه، درس سابق لنا جوابا على سؤال أن الخروج من أهل السنة أو عن أهل السنة والجماعة لا يكون بالخروج عن جميع أصولهم بخلاف الدخول لا يكون السلفي سلفيا إلا إذا التزم أصول السلفية من أولها إلى آخرها ولا يكون سلفيا إذا خالفها في أصل من الأصول في أصل من الأصول خرج في مسألة الصحابة أو خرج في مسألة القدر أو خرج في هذه آه، في مسألة الإيمان أو ما إلى ذلك فهؤلاء مخطئون في إنكارهم على إخوانهم والله أعلم Ini termasuk di antara permasalahan yang penting untuk dijadikan sebagai permisalan dalam perkara ini. Yang pertama, hendaknya semuanya mengetahui bahwa Muhammad al-Imam bukanlah termasuk di antara ulama yang dijadikan sebagai rujukan dan bukan pula seseorang yang salafiyun meyakini bahwa beliau termasuk di antara imam dari imam ahlus sunnah. Beliau sendiri termasuk di antara penuntut ilmu yang bersemangat dalam menuntut ilmu dan mengambil faidah dan beliau diberi taufik untuk berkumpul di sekitarnya para penuntut ilmu di mana beliau menyampaikan ilmu kepadanya. Dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jal mencatat untuknya pahala dalam hal ini. Akan tetapi sesuatu yang al-imam terjatuh padanya adalah perkara yang diingkari oleh para ulama. Dan para ulama telah menasihatinya tentang apa yang menjadi sikapnya yang berkaitan dengan permasalahan uh, adanya sikap loyal kepada mereka lalu kemudian menampakkan pembelaannya terhadap mereka maka kebenaran lebih berhak untuk diikuti tidaklah sepantasnya bagi seseorang yang pernah berguru atau belajar kepadanya untuk mengharuskan orang lain berpendapat dengan pendapatnya. Boleh jadi orang ini fanatik kepada gurunya. Maka yang sebaiknya dan yang utama baginya untuk senantiasa mengikuti kebenaran. Murni di dalam mengikuti kebenaran. Dia melihat dan memperhatikan permasalahan yang menjadi sebab kritikan para ulama terhadap Muhammad al-Imam apakah ia termasuk dari perselisihan yang seperti terjadi antara dua imam yang telah kita sebutkan tadi ataukah ia termasuk di antara perkara-perkara prinsip yang beliau terjatuh dalam permasalahan yang menyelisih prinsip dalam al-manhajus salafi tersebut sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya pada pelajaran sebelumnya bahwasanya seseorang itu bisa keluar dari ahlus sunnah ketika dia menyelisihi satu saja dari prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah dan hal ini berbeda halnya ketika seorang masuk ke dalam manhaj salafi manhaj ahlus sunnah seseorang tidaklah dikatakan sebagai ahlus sunnah kecuali apabila dia komitmen terhadap seluruh prinsip-prinsip salafi dan prinsip-prinsip sunnah tersebut. Maka apabila seseorang maka apabila seseorang menyelisihi satu saja dari prinsip-prinsip dari aqidah ahlus sunnah wal jamaah hal itu dapat menyebabkan seorang tidak lagi menjadi seorang salafi. Maka intinya bahwa mereka ini adalah orang-orang yang telah melakukan kesalahan ketika mengingkari saudara-saudaranya yang memiliki sikap yang berbeda dengannya. Sini ada pertanyaan. ترجم السؤال فضيلة الشيخ أريد أن أسألكم عن حال يعني في قضية هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، في كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه ومن معه وكذلك حديث آه، الأعرابي الذي كان يبول في المسجد فعلاقة بحديث كعب بن مالك وهذا الحديث دائما آه، يحتج بهذا الحديث هؤلاء الذين yahjuruna ikhwanahum wa ya'khudhuna al-mawqifa anhum barakallahu jadi pertanyaan ini mengatakan saya mau bertanya dalam kondisi seperti hadis penerapan hadis Rasulullah menghajar Ka'ab bin Malik dan hadis ketika orang Arab Badui kencing di masjid berhubungan hadis Ka'ab bin Malik ini sering digunakan untuk memboikot saudaranya sendiri. Ada hadis eh, أصل في مسألة الهجر هجر المخالفين وهذا الحديث في حد ذاته فيه رد عليهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهجرهم بأمر الله جل وعلا أولا يعني هجروا بالوحي ثانيا الهجر دام خمسين يوما وبعد أن تاب هؤلاء تاب الله عليهم وبشروا بتوبة الله جل وعلا عليهم ولما جاء الصحابي لكعب بن مالك يبشره قال يا كعب أبشر بخير يوم ولدتك فيه أمك الله جل وعلا تاب عليه من فوق سبع سماوات أمر آخر أن كعب بن مالك وقع في مخالفة هذه المخالفة أنه تأخر عن رسول الله في غزوة من غزواته وهي غزوة تبوك هذه الغزوة التي لها خصوصية أن النبي عليه الصلاة والسلام جند لها جميع الصحابة وجهز جيشا سمي بعد ذلك بجيش العسرة رغم ذلك كانوا في عسر من أمرهم إلا أنه جهز هذا الجيش وخرج الصحابة جميعا إلا من أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقعود أو من استخلفهم النبي عليه الصلاة والسلام على إمامة المسلمين في المسجد فنقول لهؤلاء أي وحي نزل عليكم في هذا الذي تدعونه ونقول لهؤلاء ما هي مخالفة وبدعة هؤلاء الذين حكمتم بهجرهم ونقول لهؤلاء ما هي مدة هذا الهجر وهل نزل الوحي الذي يبرئهم رغم توبتهم من بعض ما تنسبوه إليهم ذكرنا منهج الحدادية أن من منهج هؤلاء أنهم لا يقبلون توبة التائب حتى وإن تاب يبقى محذر منه لسان حالهم الله لا يتوب عليك حتى لو تبت نسأل الله العفو والعافية فهذا من شطحاتهم وإلا من هذا الإمام المجتهد المفتي الذي أفتاكم بهذه الفتوى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الاجتهاد له أهله فكيف تطبقون هذا على مثل هذه الحالات على إخوانكم الذين هم على المنهج خالفوكم في مسألة خالفوكم في مسألة والحق معهم الشيخ ربيع حذر من الشيخ محمد بن هادي إخوانكم ما أخذوا بتحذير الشيخ ربيع أنتم تزعمون أنكم مع الكبار وأن هؤلاء ما استجابوا لقول الكبار نحن نقول لكم بل هؤلاء مع الكبار لأنهم إذا كان الشيخ ربيع حفظه الله حذر من هذا الشيخ الذي نحسبه من علماء هذا الزمان وأحد الحفاظ المشهود لهم بالخير وزكاه كبار العلماء كالشيخ ابن باز والشيخ محمد أمان الجامي والشيخ الفوزان وغيرهم الشيخ الفوزان سئل فذكره بخير وقال احضروا مجالسه ولا تلتفتوا لمن يحذر إليه أو في معنى ما قال حفظه الله جل وعلا هذا أليس من الكبار الشيخ الفوزان حتى يتهم هؤلاء أنهم ليسوا مع الكبار بلى بلى هذا هو المنهج وهذا هو المنهج السلفي منذ قاب منذ قاب أن العلماء قد يخالفون وإذا اختلف العلماء فيما بينهم فليس في قول أحدهم حجة على الآخر إنما الحجة في دليلهم الحجة في دليلهم ولهذا مما أصله علماؤنا أن قول العالم أن قول العالم يحتاج إلى الدليل يحتاج إلى الدليل العبرة بقول العالم في دليله لا في قوله هذه مسائل مع الأسف الشديد يجهلها هؤلاء أو يتغافلون عنها قصدا ولمصلحة نحن الصعافقة عندنا كانوا يكفرون بالشيخ ربيع ويطعنون في الشيخ ربيع وفي منهجه والله الذي لا إله غيره ويقولون إيش هذا الشيخ ربيع إيش هذا الشيخ ربيع هجر هجر هجر منهج الإخطاء وهم يدعون إلى منهج الاحتواء ولكن لما جاءت هذه الأحداث تلبسوا بالشيخ ربيع وزعموا أنهم على قوله وأنهم مع الكبار فنسأل الله جل وعلا العفو والعافية لك الحق في الاختصار صلاة نعم. لكن من غير إخلال ولا تغيير لمعنى طيب. Hadis tentang Ka'ab bin Malik ini merupakan prinsip dalam permasalahan hajar yaitu memboikot orang yang menyelisihi. Hadis ini asalnya merupakan hadis yang menjadi bantahan terhadap mereka. Sebab yang memerintahkan untuk menghajar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang pertama mereka menghajar berdasarkan wahyu. Kemudian yang kedua bahwa hajar yang diterapkan itu berlaku selama 50 hari. Setelah mereka bertaubat maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya dan para sahabat menyampaikan berita gembira dengan taubat Allah kepada beliau. Ketika sahabat Ka'ab bin Malik ini datang ke, bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah mengatakan wahai Ka'ab bergembiralah engkau dengan sebaik-baik hari yang engkau dilahirkan oleh ibumu. Allah Azza wa Jal telah menerima taubatmu. Kemudian hal yang lain bahwa Ka'ab bin Malik terjatuh dalam perkara yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidak mengikuti peperangan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya untuk berangkat dalam peristiwa perang Tabuk. Perang ini yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan mempersenjatai seluruh para sahabat untuk berangkat dalam peperangan Tabuk yang juga dikenal dengan nama Jaisul Usrah, perang yang penuh dengan kesulitan di mana mereka ketika itu dalam kondisi sulit namun dalam kesulitan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mempersiapkan pasukan dan memerintahkan para sahabat untuk berangkat kecuali yang beberapa yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka yang memiliki uzur atau mereka yang menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukan beliau sebagai pemimpin di Madinah dan menjadi imam di masjid maka kami mengatakan kepada mereka ini wahyu apa yang diturunkan kepada kalian sehingga kalian menerapkan hajar tersebut dan kami mengatakan pula kepada mereka, apa yang menyelisihi? Bid'ah apa yang dilakukan oleh mereka yang kalian hendak menghajar dan memboikot mereka itu? Dan kami juga mengatakan kepada kalian, berapa lama proses hajar yang kalian lakukan? Meskipun kalian mengetahui bahwa mereka telah bertobat sebagai dari sebagian apa yang dinisbatkan kepadanya, lalu kemudian mereka terus menerapkan hajar tersebut maka ini adalah merupakan bentuk manhaj al-haddadiyah yang telah kita jelaskan dalam pelajaran sebelumnya di tempat yang lain bahwa termasuk di antara prinsip mereka bahwa mereka tidak akan menerima taubat seseorang yang telah bertaubat seakan-akan mereka mengatakan Allah Azza wa Jal tidak menerima taubat seorang hamba kecuali apabila kami telah menerima taubatnya. Lalu siapa imam yang beristihad ini? Siapa imam yang mengeluarkan fatwa kepada kalian yang memerintahkan kalian untuk mengikuti arahannya? Maka istihad itu ada persyaratan-persyaratannya. Ada orang-orang yang ahli dalam beristihad tersebut. Lalu bagaimana mungkin kalian kemudian menerapkan dalam kondisi-kondisi yang sesungguhnya tidak berjalan di atas prinsip-prinsip yang jelas hanya karena menyelisihi kalian dalam satu permasalahan yang sesungguhnya kebenaran justru berada di pihak mereka. Asy-Syaikh Rabi' mentahdir dari Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi. Sementara teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian, mereka tidak mentahdir dari Syekh Muhammad bin Hadi disebabkan karena mereka tetap menganggap beliau termasuk di antara para ulama kibar dan banyak pula dari kalangan para ulama yang tidak mentahdir beliau. Kalian menyangka bahwa kalian bersama kibarul ulama, berjalan bersama dengan kibar dan bahwa kemudian kalian menganggap bahwa mereka-mereka ini tidak menjawab panggilan dan seruan atau tidak mengikuti jalannya para ulama kibar maka kami mengatakan justru mereka berjalan bersama dengan kibarul ulama maka siapa syekh yang ditahdir tersebut dia adalah seorang yang dikenal sebagai salah seorang ulama kibar di zaman ini salah seorang hufaz yang masyhur dengan kebaikannya para ulama senantiasa merekomendasinya seperti Syekh bin Baz demikian pula Muhammad Aman Al-Jami Syekh Al-Fauzan dan yang lainnya bahkan Syekh Al-Fauzan Ketika beliau ditanya tentang menghadiri majelis Syekh Muhammad bin Hadi, maka beliau menganjurkan dan beliau mengatakan silahkan engkau menghadirinya dan jangan engkau menoleh kepada ucapan mereka-mereka tersebut. Bukankah Syekh Fauzan termasuk di antara kibarul ulama? Bahkan beliau termasuk di antaranya. Maka ini adalah manhaj salafi yang mana hal ini telah ditegakkan semenjak dahulu kala dari awal ditegakkannya prinsip-prinsip salafiyah ini. Maka apabila terjadi perselisihan di kalangan para ulama, maka bukanlah perkataan sebagian menjadi hujah terhadap sebagian yang lain, namun harus dikembalikan kepada hujah dan kepada dalil. Telah disebutkan oleh para ulama kita bahwa ucapan seorang alim membutuhkan dalil sehingga yang menjadi barometer bukan ucapan seorang alim akan tetapi dalil yang dibawa oleh alim tersebut maka permasalahan-permasalahan ini itu tidak diketahui oleh mereka-mereka tersebut ataukah mereka berpura-pura untuk tidak mengetahuinya karena disebabkannya ada satu kemaslahatan-kemaslahatan tertentu yang mereka inginkan kelompok soal fiqah mereka yang hidup di negeri kami di Aljazair dahulu mereka mencerca Syekh Rabi' mereka mencerca manhaj Syekh Rabi' dan mereka mengatakan ada apa dengan Syekh Rabi ini sedikit-sedikit membantah sedikit-sedikit membantah sedikit-sedikit menghajar ya lalu mereka menisbatkan bahwa ini adalah manhaj yang terlalu berlebihan di dalam menerapkan lalu kemudian ketika muncul fitnah-fitnah yang baru ini mereka justru berpegang dengan ucapan Syekh Rabi' dan mereka menyangka bahwa mereka berjalan bersama dengan ulama ukibar dan pada hakikatnya mereka meninggalkan para ulama tersebut. Kira sampai di sini insyaallah semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa وفقنا الله وإياكم دائما وأبدا للعلم النافع والعمل الصالح